Sebuah hadis lafadznya pendek namun kandungan maknanya begitu mendalam dan begitu luas. Kalimat muslim di sini meliputi semua kaum muslimin semua hamba-hamba Allah yang memeluk agama Islam dengan tanpa memandang tempat daerah asal suku, kabilah, status Semua yang termasuk dalam kata-kata muslim dimasukkan dalam hadis ini. Kata-kata akhun saudara sebuah kata, sebuah kalimat yang begitu mendalam maknanya. Bukan semata-mata orang yang berinteraksi at-ta'amul al-muamalah bukan semata-mata orang yang menemani sahib namun dikatakan sebagai akhun saudara kata-kata ini dibahas oleh para ulama juga dibahas oleh ahli bahasa apa makna akhun itu Sebagian mereka tidak bisa mengungkapkan kata-kata akhun dengan sebuah kata. Tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Bahkan sebagai mengatakan yang namanya akhun itu sebuah kalimat, sebuah kata yang menggambarkan tentang diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Sehingga akh itu sosok seseorang yang seperti diri, eh, seperti diri, eh, diri kamu sendiri. Dia adalah dirimu. Sehingga kedudukan dia begitu dekat, begitu erat, begitu kuat, begitu mendalam. Al-Muslim wa akhul Muslim. Sesungguhnya Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya. Juga disebut dalam Al-Quranul Karim yang Hujurat ayat ke-10 menegaskan Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya al-mu'minun orang-orang beriman yang mukmin itu ikhwah. Mereka bersaudara. Dipersaudarakan dengan keimanannya, dengan keislamannya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain <clears throat> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang ukhuwah itu. Persaudaraan yang begitu erat di tengah-tengah kaum muslimin. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya diumpamakan seperti bunyan sebuah bangunan yang begitu kokoh begitu kuat yashuddu ba'dahu ba'dha sebagiannya menguatkan mengokohkan sebagian yang lain dan belum merapatkan jari-jarinya seperti ini. Begitu erat, begitu dekat, begitu kuat. Saling membantu, saling support, saling dekat, saling erat, saling menguatkan kalbunian. Dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat Nu'man bin Bashir semoga kalau meridai beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan lebih erat lagi ukhuwah kaum muslimin di antara mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa tawadud, rasa saling mawaddah, saling mencintai di antara mereka, wa tarahumihim saling rahmah, kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim dan saling bantu membantu di antara mereka kal jasad diumpamakan seperti satu tubuh satu jasad kal jasad yang digambarkan tadi yang namanya akh saudara adalah kamu sendiri dia adalah kamu kamu adalah dia satu tubuh satu jasad sehingga ketika sebagian anggota tubuhnya sakit, maka yang lain juga meradang kesakitan. Barakallahu fikum. Ini ukhuwah Islamiyah yang dihasung, yang dihimbau di tengah-tengah kaum muslimin. Muslimin itu saudara kamu. Dia adalah saudara kamu. Betul-betul erat hubungannya, kuat hubungannya, dekat hubungannya, mendalam hubungannya. Saling mencintai, saling menyayangi, saling support seolah-olah dia diri kamu sendiri. Maka segala sesuatu yang kamu sukai untuk diri kamu itu harus kamu terapkan pada saudara kamu yang muslim baik itu kebaikan-kebaikan duniawi, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah, apapun itu yang kamu suka ada pada kamu, itu pula yang kamu harapkan ada pada saudara kamu. Hal-hal yang kamu benci, yang kamu tidak suka, tidak suka menimpa diri kamu, itu pula yang kau harapkan tidak menimpa saudara kamu. Baik keburukan-keburukan duniawi di dunia ini, apalagi keburukan terkait dengan agama, apalagi dia melukai kiamah nanti, tidak suka menimpa diri kamu, maka begitu pula engkau berharap tidak menimpa saudara kamu. Di sebuah dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Disebut, uh, disebutkan dalam tambahan di An-Nasai kata-kata minal khair. Yang artinya belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri ditambahkan dalam sebagian riwayat berupa kebaikan. Ini satu kaidah besar yang disebutkan oleh beliau SAW dalam membina ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Itu makna saudaramu adalah diri kamu sendiri. Betul-betul engkau mencintai untuk saudara kamu seperti yang kamu cintai untuk diri kamu sendiri berupa kebaikan. Sehingga betul-betul sangat erat, sangat kuat. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata saling kenal. Bukan semata-mata saling kenal. Bukan semata-mata bermajelis. Berbincang-bincang, sharing-sharing kehidupan Bukan semata-mata menemani dalam keseharian namanya musahabah. Bukan semata-mata itu. Tetapi ukhuwah dalam Islam lebih dekat, lebih erat, lebih mendalam daripada itu. Engkau menjadikan saudara kamu tadi seperti diri kamu sendiri. Sangat kamu cintai, sangat kamu sayangi, sangat kamu perhatikan, sangat kamu support, siap untuk suka dan duka bersama dengan dia, gotong royong bersama dengan dia, bahwa membau bersama dengan dia dalam semua hal terkait dengan urusan duniawiyah sampai urusan diniyah sampai urusan ukhrawiyah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik semua kalau Allah yang menceritakan Datang kepada kami sahabat yang mulia Abdah bin Auf dari kalangan muhajirin. Dan sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Semoga Allah meridainya. Jadi awal-awal hijrah kota Madinah, Langkah pertama yang beliau lakukan sosok kepada para sahabatnya adalah at-ta'akhi al-ikha mempersaudarakan antara satu dari kalangan muhajirin satunya dari kalangan ansor supaya betul-betul erat kuat hubungan mereka semua sehingga tidak ada semacam gap seakan-akan ini ansor sendiri, ini muhajirin sendiri. Dipersaudarakan, dieratkan, diikat dengan tali persaudaraan. Barakalafikum. Yang dikisahkan di sini adalah Abdul bin Auf dari kalangan muhajirin semoga Allah meridainya dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari dari kalangan Ansar. Diceritakan Kata Sa'ad ibn Rabi kepada saudaranya, Ya Abdurrahman, ya akhi Abdurrahman, wahai saudaraku Abdurrahman. Sungguh orang-orang Ansar tahu bahwasanya aku adalah orang yang paling banyak harta bendanya di tengah-tengah mereka. Maka aku akan membagi harta bendaku menjadi dua. Sa'uqsimu mali syatrain. Akan saya bagi dua. Separuh untukmu, separuh untukku. Wali imra'atan. Aku punya dua istri. Kamu lihat, kamu nawar. Mana di antara dua istriku ini yang paling kamu sukai? Aku akan ceraikan dia, nanti kamu nikahi dia. langsung diucapkan dalam kondisi belum kenal sebelumnya. Ini bukan orang yang dikenal lama, bukan orang yang eh, satu nasab, tidak. Orang asing, orang-orang muhajirin yang dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah untuk menyelamatkan agamanya, untuk membela agama Islam nggak kenal sebelumnya, nggak dekat sebelumnya, semata-mata dipersaudarakan oleh beliau SAW, mereka paham konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia saudaraku, dia adalah diriku, aku adalah dirinya. Yang saya punya miliknya dia juga. Ketika saya punya harta, saya bagi dua. Separuh untukmu, separuh untukku. Sampai tingkatan istri, saya punya dua. Satu untukmu, satu untukku. Sebuah konsekuensi ukhuwah persaudaraan yang begitu erat, yang begitu kuat. Dan itulah pemahaman yang benar tentang ukhuwah. Bukan semata-mata, iya kenal, oh iya saya tahu fulan, oh iya. Tidak. Ada konsekuensi besar di situ ya, sangat erat, sangat kuat, sangat mendalam sekali sampai seperti itu. Sahabat yang mulia Abdul bin Auf tidak serta merta menerima ini semuanya. Juga tahu bagaimana konsekuensi dalam persaudaraan, bukan memanfaatkan harta benda saudaranya, menjaga muruah menjaga harga diri, menjaga martabat ditepis. Amsik alaika malak. Kamu tahan harta kamu. Barakallahu fi ahlika wa malik. Sebab memberkahi harta kamu, memberkahi keluarga kamu. Tidak usah. Dullani ala suq. Cukup tunjukkan aku mana pasar di kota Madinah ini. Ditunjukkan pasar Bani Qainuqa di kota Madinah. Maka Hasan bin Auf pun ba'a wa warabah. Beliau pun menjual, membeli, jual, beli, lalu mendapatkan untung, laba. Tidak berapa lama, sukses usaha dia. Satu hari Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan Hasan bin Auf dan mendapati pada bajunya ada atharus sufrah, bekas-bekas kuning, yakni minyak wangi, nampaknya pengantin baru. Mahyam, Mahyam ya Abdurrahman. Ada apa ini Wahab ya Abdurrahman? Beliau mengatakan tazawwajtu imam dan ansar. Aku sudah menikah dengan seorang perempuan dari sahabat Ansar. Apa maharnya? Dikatakan nuwat min dhahab. Satu biji emas. Pak mengatakan auli marobishat kamu adakan walimah meskipun satu ekor kambing. Syahidnya adalah yang bagian pertama tadi. Para salafun salaf begitu memahami mana ukhuwah ini. Bukan semata-mata kenal, bukan semata-mata eh, semata-mata eh, pertemanan, bukan semata-mata menemani. Tahu kata-kata ah itu lebih dalam daripada kata-kata sahib. Al-muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sangat kuat. Kalbunia. Sebuah bangunan yang sangat kokoh yang saling menguatkan. Kal jasad satu tubuh. Anda adalah dia, dia adalah Anda. Saudara kamu adalah kamu sendiri. Itu seharusnya itu yang dianjurkan yang diperintahkan dalam Islam terkait dengan babul ukhuwah ini. Harus kuat, harus erat dan itu akan terwujud ketika ukhuwahnya dengan dasar keislaman, dengan dasar keimanan. Sehingga disebut muslim, mukmin. Tanpa memandang daerah, wilayah, entah dia kaya atau miskin, pejabat atau, atau rakyat, mau putih, mau hitam, mau coklat. Tidak mending itu semuanya. Disatukan dengan keislaman, dengan keimanan. Ini bukan ukhuwah, bukan persaudaraan seprofesi. Bukan senasab, bukan sekobilah, bukan sesuku, bukan sama-sama status, sama-sama kaya, sama-sama miskin. Lah, Islam menepis berbagai macam bentuk perkumpulan yang mengandung aroma-aroma asabiyah, aroma-aroma fanatisme dikikis dalam Islam. Yang ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Begitu kuat, begitu erat. Sehingga ukhuwah Islamiyah dalam Islam itu banyak sekali konsekuensi-konsekuensinya. Banyak sekali konsekuensinya. Pertanda ukhuwahnya sadiqah. Jujur ukhuwahnya. Tulus ukhuwahnya. Betul-betul dia aku kafillah. Saudara kamu karena Allah Jalla wa'ala. Ini semua hal yang insya Allah ma'ruf, masyhur di kalangan kita semua tulabul ilm, terutama salafiyun, minhum, memahami ini semua insyaallah taala. Khonafidina azakumullah. Satu hal penting yang ingin ditekankan di sini adalah ketahuilah, ketahuilah, hayatilah, pahamilah, sadarilah ukhuwah yang sedemikian erat dan kuat ini itu nilainya sangat mahal. Bukan barang murah, bukan barang ecek-ecek bukan barang yang nggak berharga. Sangat mahal sekali. Begitu bernilai dalam pandangan Islam, bernilai dalam pandangan kaum muslimin seharusnya. Ukhuwah yang begitu kuat, yang begitu erat itu murni mauhibah minallah. Murni itu anugerah dari Allah Jalla wa'ala semata. Hanya Allah yang bisa menganugerahkan nikmat ini kepada hamba-hambanya. Hanya Allah Jalla wa'ala yang bisa menggerakkan hati-hati kaum muslimin untuk bisa beruhuah kalbunian Kayak sebuah bangunan. beruhuah kal Satu tubuh. Hanya Allah Jalla wa'ala yang bisa. Yang lain tidak bakal bisa. Ini yang penting untuk kita perhatikan baik-baik supaya kita bisa berjuang, berkorban untuk menjaga ukhuwah, untuk terus merawat ukhuwah. Jangan sampai buyar, jangan sampai ambiar, jangan sampai hilang. Ketika hilang, maka hilang yang namanya nikmah azimah, mauhibah azimah, anugerah besar dari kaum muslimin yang muncul kesengsaraan. Disebutkan di dalam Al-Quran di Ali Imran 103 Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firmannya نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنعمته إخوانا Ingatlah Ini siak zikrul minan Zikrabil ni'am Konteknya menyebutkan kenikmatan, mengingatkan sebuah anugerah. Jangan sampai hilang, dirawat yang baik-baik. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan. Lalu Allah Jalla wa'ala melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Awal ayat nikmah Akhir ayat nikmah menegaskan yang namanya ukhuwa islamiyah ikhwah nikmah minallah. <clears throat> Ayat ini sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita semua membicarakan tentang kondisi orang-orang Yathrib di masa jahiliyah. Dulu Yathrib sekarang Madinah. Di sana ada dua kabilah besar, ada suku Aus, suku Khazraj. Ketika ditelusuri nasabnya ternyata mereka semua satu nasab, satu keluarga. Barakalafikum Bukan orang lain. Namun besar suku Aus, suku Khazraj. Di era dahulu, di era jahiliyah dahulu, sebelum muncul, sebelum muncul Islam yang didakwakan begitu Muhammad SAW, mereka selalu bermusuhan. Ada. Satu kata yang bisa antum bayangkan betapa ngerinya. Musuh. Ya sudah, musuh ya musuh. Saling membenci, saling mendengki, saling mendendam, bahkan saling perang, menumpahkan darah di tengah-tengah mereka. Hurub kathira. Peperangan-peperangannya begitu banyak. Hurubun tawilah peperangan-peperangan begitu panjang tengah-tengah mereka. nggak ada akur-akurnya. Bukan semata-mata permusuhan menggunakan ucapan tapi langsung dengan fisik pertumpahan darah di masa itu. Gak ada yang sanggup untuk melerai mereka, gak ada yang sanggup untuk mendamaikan mereka. Ada Romawi gak sanggup, ada Persi gak sanggup, ada Yunani tidak sanggup, ada penyebab berhala apalagi tidak bakal sanggup. Ada Yahudiyah tidak tidak bisa, ada Nasraniyah tidak bisa, ada Majusiyah tidak bisa, ada musyrikin tidak bisa. Secara peradaban kurang apa peradaban Romawi dan Persia dan Yunani itu? Sangat tinggi peradabannya. Tidak mampu. Justru mereka terlibat dalam pertikaian tadi ada yang membela ini, ada yang membela itu. Semakin e, membuat runyam perkaranya. Sampai datang Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Islam masuk ke kota Madinah satu persatu. Mereka memulai agama Islam. Sampai semua kota Madinah ketika itu muslimin. Kecuali yang ahli kitab. Dengan Islam itulah akhirnya mereka menyatu. Mereka bersaudara. Aus, Khazraj bersaudara menjadi sahabat Ansar, para pembela-pembela dakwah, pembela-pembela sunnah, pembela-pembela Islam, Ansar. Tidak ada lagi yang namanya permusuhan, pertikaian, tidak ada lagi yang namanya dendam, tidak ada lagi yang namanya peperangan-peperangan dengan ukhuwah Islamiyah menghentikan semua tadi menjadi sekarang rukun, damai, tentram, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling support, saling gotong royong dengan keislaman. Nasab tetap ada al-Ausi min dari Bani Aus. Ini al-Khazraji. Tapi mereka akan lebih suka dengan kata-kata al-Ansari, sahabat Ansar. Menyatukan mereka semua. Satu. Dan itu dengan nikmat Allah Jalla Ala semata fa'allafa baina qulubikum. Allah Jalla Ala yang melembutkan hati-hati kalian. fa bi ni'matihi ikhwana. Sehingga kamu semua dengan nikmat Allah semata sebagai ikhwana yang bersaudara. Nikmat besar. Allah ingatkan ini. Uhuwa oh, itu nikmat yang sangat besar. Anugerah besar. Mahal harganya. Nilainya sangat mahal. Tidak sembarangan. Dulu kamu bermusuhan, sekarang engkau bersaudara. Tidak bakal bisa digantikan dengan apapun. Dalam ayat yang lain di Al-Anfal ayat yang ke-63 Allah Jalla wa berfirman وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Ayat ini juga masih berkaitan dengan Al-Ansar. Eh, terkait dengan Aus dan Khazraj di kota Madinah. Demikian juga dalam tafsirnya. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah Jalla wa ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Lau fakta ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, malaf tabayna qulubihim Engkau wahai Nabi tidak bakal sanggup, tidak bakal bisa melebutkan di antara hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Allah. Rasul sebagai perantara, sebagai sebab, sebagai wasilah. Tapi yang hakiki, yang menganugerahkan ulfah kelembutan hati, bersatunya hati yang dengan itu akan muncul ukhuwah. pasal sangat kuat yang sangat erat hanya Allah Jalla wa ala semata. Walakin Allah allafa bainahum. Allah Jalla wa ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Satu bayangkan sosok Nabi, sosok Rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Makhluk yang paling Allah cintai, makhluk yang paling mulia indah Allah dikasih fasilitas semua yang ada di muka bumi ini semuanya dipakai untuk menyatukan dua hati yang berpisah. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik dan hidayah, anugerah, takliful qulub, menyatunya hati yang dengan ulfah ini tadi muncul ukhuwah Islamiyah. Hanya Allah yang menganugerahkan. Mahal. Mahal sekali. Akan nampak begitu mahalnya ukhuwah ini kalau membaca tafsirnya. Disebutkan Inat Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya, ada beberapa jalur sanat sampai kepada mujahid. Semoga Allah merahmatinya. Di antara di antara periwayatannya dari Abda bin Abi Lubabah rahimahullah. Dia menceritakan aku pernah berjumpa dengan Mujahid. Ulama tabi'in pada masanya. Aku pernah berjumpa dengan Mujahid rahimahullah. Beliau menjabat tanganku dan senyum kepada aku. Jabat tangan dan senyum kepada aku. Belum mengatakan secara maknanya tidaklah berjumpa dua orang muslim Lalu mereka berjabat tangan dan tersenyum. Melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran layaknya daun-daunan gugur dari pohonnya. Dan bayangkan di musim gugur, karena angin sedikit, itu yang namanya eh, dedaunan jatuh dari pohonnya. Dikabarkan seperti itu. Dosa-dosanya berguguran seperti itu. Katanya Abda dengan senyum dan jabat tangan. Inna hadzal yasir. Kok enteng banget, kok ringan banget. Sekedar ketemu, jabat tangan, senyum, gugur semua dosa. Dikatakan, "Na'am." Apa kamu nggak mendengar ayat Allah Jalla wa'ala? dibawakan eh, ayat di atas. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kamu jangan mengatakan remeh, kamu jangan mengatakan gampang, kamu jangan mengatakan ringan. Allah mengatakan dalam ayat ini demikian, Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau wahai Nabi SAW menginfakkan, membelanjakan semua yang di muka bumi ini, engkau wahai Nabi tidak bakal bisa melembutkan hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Jangan berkira gampang. Itu Allah Jalla wa'ala mereka anugerah. Kata Abdah, anta alamu minni. Engkau lebih alim daripada aku. Saya tahu dia lebih lebih faqih daripada aku. Maknanya adalah jangan mengatakan yasir. Jangan mengatakan enteng. Kok gampang, tinggal ketemu, ketemu, senyum, jabat tangan, selesai. Gampang itu, biasa kita ketemu sama para ikhwah, ketemu, senyum, salam, menyampaikan salam, jabat tangan, senyum, yang lama tidak ketemu, kok gampang saja. La dalik. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Itu ringan, itu mudah, itu gampang bagi yang ukhuwahnya masih terjaga. Jangan mengatakan begitu. Itu anugerah Allah semata. Allah Jalla wa'ala yang memberi anugerah itu kepada mereka. Kalau dicabut, tidak bakal bisa. Ketika ulfah dihilangkan, tidak bakal bisa. Ketika ukhuwah itu hilang, tidak bakal bisa. Yang muncul permusuhan. Permusuhan. Ketika dicabut ulfah dari hati-hati mereka, yang ada adawa, permusuhan, bagdo, kebencian, hektun, dendam, tidak bakal mampu, tidak bakal bisa. Meskipun semata-mata ketemu, tidak bakal bisa. Semata-mata senyum, tidak bakal bisa. Semata-mata jabat tangan, tidak bakal bisa. Tidak bakal mampu, tidak bakal sanggup. Ketemu aja bakal bisa. Dia langsung dia akan pergi. Ketemu pergi lagi. Ya, ketemu aja. Tidak Senyum, tidak. Jabat tangan gampang. Enggak. Tidak bakal bisa. Ketika muncul adawa, permusuhan. Ketika muncul bagdha, kebencian. Ketika muncul yang namanya muhatarat, perseteruan, pertikaian. Ketika muncul yang namanya hasad, iri dengki. Ketika muncul yang namanya hiqdun, dendam kesumat. Tidak bakal bisa. Hancur ukhuwah hancur persahabatan, hancur pertemanan, hancur muamalah, hancur interaksi. Tidak ada. Menjauh. Saling sikat-sikatan. Saling sikut-sikutan. Saling mencela, saling mencaci, saling memaki, saling membongkar aib, saling membongkar rahasia. Hancur yang namanya persahabatan Hancur yang namanya pertemanan, hancur yang namanya ukhuwah, hancur semuanya itu. Dan tidak bakal sanggup disatukan oleh siapapun, jangankan muslim fulan. Allah menegaskan lau anfakta ma fil ardi jami'an. Engkau wahai Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini. Ma'alaf tabayna kulubihim engkau tidak bakal sanggup, nggak bakal mampu, tidak bakal bisa melembutkan dan antara hati-hati mereka. Tidak bisa. Maka ya nabitina azakumullah, sadarilah, hayatilah. Oh, Ukhuwah ini begitu mahal. Bukan barang yang ringan, bukan barang yang remeh. Sangat mahal. Ini mau mauhibatun azimatun minallahi ta'ala wa'ada. Anugerah besar dari Allah semata. Ketika antum bisa sama-sama komunikasi, sharing, ketemu dengan tidak ada rasa benci, rasa permusuhan, ketemu dengan nyaman, dengan ahfulan, dengan ahfulan, ketemu masya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, coba tangan, gimana kabarnya, beker, baik, ya apa, keluarga, ya apa anak-anak, gimana kehidupan, masya Allah, nyaman, duduk nyaman, bisa ngopi bareng yang suka kopi ya yang ngeteh bareng ya suka ngeteh sarapan bareng ya, duduk bersama-sama sharing-sharing bincang-bincang itu jangan dikira perkara remeh jangan dikira perkara yang yang nggak bernilai itu luar biasa itu mahal itu itu merupakan nikmat besar anugerah besar bintang Allah Jalla wa'ala semata Allah yang menganugerahkan Allah yang memberi nikmah, Allah yang melembutkan hati. Barakallahu Maka konsekuensinya adalah jaga, dijaga, dirawat, dikokohkan, dikuatkan. Jangan dilemahkan, jangan kemudian dihilangkan, jangan dihancurkan itu kenapa sekali lagi pada pembahasan ukhuwah Islamiyah selalu ada pembahasan konsekuensi persaudaraan. Intinya dua, penjabarannya panjang. Yang pertama adalah masing-masing muslim tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dia yafa'alu asbab syar'iyah mubahah litakwiyatil ukhuwah dia mengerjakan semua asbab upaya usaha sabab yang syar'i atau yang mubah yang dengan itu semakin mengokohkan ukhuwahnya disebut dengan badl harus memberi sesuatu harus memberikan andil sumbangsih sesuatu hal yang positif yang kamu kerjakan terkait dengan ucapan kamu, tindakan kamu, perilakunya kamu yang dengan itu semakin kokoh ukhuwahnya. Itu panjang pembahasannya. Dari mulai menyampaikan salam, tegur sapa, kemudian al suka duka bersama. Kerjakan yang positif. Dan yang kedua, harus ada Masing-masing muslim meninggalkan, menjauhi, jangan mengerjakan apapun itu. Sabab-sabab yang bisa mengoyak ukhuwah, yang bisa merusak ukhuwah, yang memunculkan permusuhan, yang memunculkan kebencian, kedengkian, dendam. Hilangkan semuanya itu. Tinggalkan semuanya. Jangan kamu kerjakan. Baik terkait dengan tutur kata atau perbuatan namanya al-kaf menahan diri namanya tarkun meninggalkan ijtinab menjauhi semuanya itu dan itu banyak dijabarkan dalam pembahasan para ulama terkait dengan lesan jangan mencaci maki jangan mencela jangan menghibai jangan melaknat jangan Eh, mencibir, jangan merendahkan, jangan menghinakan dengan lesan kamu. Tindakan jangan sampai kau membolimi dia, jangan sampai engkau mencari-cari aibnya, membongkar aibnya. Itu semua dihilangkan. Dan harus ada dua-duanya. Tidak cukup Anda memberikan sesuatu ketika Anda masih juga mengerjakan ini semua. Hancur ukhwah. Harus dua-duanya. Beri sesuatu yang positif hilangkan, tinggalkan, jauhkan hal yang negatif. Kerjakan asbab yang membuat kokoh ukhuwah, tinggalkan, jauhi sejauh-jauhnya hal yang bisa merusak ukhuwah. Ini dua gabungkan jadi satu, terapkan dalam keseharian. Baru ukhuwahnya kokoh, kuat. Baru akan terasa lebih nikmat ukhuwah ini, lebih bernilai, berharga ukhuwah ini. Barakalafikum. fikum. Maka ikhwan ya fillah bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata maklumat, ukhuwah mahal, ukhuwah nikmat. Lah, tetapi harus diwujudkan dalam keseharian kita. Kewajiban masing-masing kita mewujudkan ukhuwah yang indah dan mahal ini. Al-muslimu akhul muslim, saudara muslim, saudara bagi muslim yang lainnya, tunjukkan, wujudkan, realkan dalam keseharian kita kita semua kaum muslimin, apalagi salafiyin, betul-betul memiliki ukhuwah yang begitu erat, kuat dan dekat. Dia adalah saudara kamu, dia adalah kamu sendiri. Kal bunyan, kal jasad. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Diberi nikmat ukhuwah, diberi nikmat persaudaraan yang kuat dan erat. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjaga ukhuwah di antara kita.